disampaikan oleh Imam Muhammad bin Tulahab Rahamullah ialah termasuk kesempurnaan persatuan kaum muslimin adalah dengan adanya kemauan untuk siap mendengar dan taat kepada Amirul Mukminin atau kepada Waliul Amri. Dan ini adalah termasuk kewajiban yang besar karena Allah SWT mengiringkan perintah taat kepada Umar ini diiringkan kepada perintah taat kepada Allah dan Rasulnya Kemudian yang ketiga adalah kepada ulul amri. Seperti yang tertera pada ayat surat An-Nisa ayat 59 yang kemarin kita telah baca sebagian tafsir dari ayat tersebut ialah bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kaum muslimin di samping untuk taat kepada Allah taat kepada Rasulnya dan juga taat kepada waliul amri. Hanya ulul amri minkum di situ ada dua tafsir dari para ulama. Yang pertama adalah ulama dan yang kedua adalah umara. Dua tafsir ini adalah dibenarkan semua oleh para ulama al-sunnah. Jadi ketaatan kepada ulul amri adalah perkara yang wajib. Hanya kewajiban ketaatan kepada umara ini adalah dengan ketentuan. Ialah apabila umrohnya memerintahkan kepada kita semuanya, memerintahkan untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Apabila memerintah kepada perkara kemaksiatan, maka la ta'ata li, li, li ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kalau itu bermaksud kepada Allah Khaliq. Disinilah di, di antara yang jelas oleh si Nasir Asadi dalam tafsir beliau bahwa inilah barangkali rahasia kenapa Allah SWT tidak mengulang fi'il Allah wa rasul kemudian tidak diulang wa ati'u ulil amri ya tetapi hanya dengan wawu saja wawu ataf inilah dimungkinkan rahasia kenapa taatnya kepada ulil amri itu adalah muqayyad adalah bersyarat kalau kepada Allah jelas mutlak dengan firman-Nya Allah kemudian kepada Rasulnya pun juga sama mutlak wa Rasul karena tidak mungkin Rasul memerintahkan umat untuk bermaksiat kepada Allah adapun kepada ulul amri minkum maka di sini fiilnya tidak diulang lagi maka inilah yang oleh si Nasr Asadi dinilai bahwa ketaatan bulu amri mikum adalah bersyarat ya tidak mutlak dan ini perkara yang jelas bahwa bila umur memerintahkan kita semuanya untuk taat kepada Allah Rasulnya kita wajib taat tetapi apabila perintahnya maksiat itu adalah tidak diperbolehkan untuk mentaatinya la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati khaliq ini yang kemarin kita sampaikan kalau demikian bahwa ketaatan kepada Umar dalam perkara perang yang ma'ruf ini adalah ibadah. Ya. Yang perlu kita pahami di sini adalah sisi itunya di antaranya. Bahwa ketaatan kepada Umar adalah termasuk bagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan pahala. Ya. Kita mendapat pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab ketika kita taat melaksanakan perintah umaroknya dengan catatan perintah itu perkara yang ma'ruf kita berarti dalam rangka sedang mentaati Allah dan taat kepada Rasulnya. Berarti itu adalah sama dengan sedang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian itu yang kemarin. Dalil yang lain adalah wati Allah wa Rasulullah wa la tanazau wa tafshalu wa tadhabairukum. Ini sudah disampaikan pada e, eh, pertemuan pada poin yang kedua dulu bahwa bertafaruk akan menyebabkan kita terjatuh ke dalam kelemahan. Kemudian yang ketiga juga sudah disampaikan pada pembahasan yang lalu wa tasbul bihablillah jami'an wa la tafarqu. Karena sudah cukuplah tidak perlu diulang lagi. Kemudian seterusnya. Kalau syarih berkata pensyarah si al Al-Thaymin rahimallahu rahimahullah ومن بيانه في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ثبت في الصحيحين من حديث مبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشتنا ومكره ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا wala nunazi'al amra ahlahu qala illa an kufran bawahan indakum minallahi fihi burhanun wa qala alaihi wasallam man ra'a min amri sya'an falyasbir fa innahu man faraqal jama'ah shibron famata famaitatuhu jahiliyah kemudian wa min bayanihi dan diantara penjelasan Perkara hal di atas tentang wajibnya mentaati kepada umara yang itu adalah termasuk kesempurnaan untuk kita bisa bersatu adalah fi sunnati Rasulullah di dalam sunnah Rasulullah SAW. Masabata fi sahin yang telah sabit maksudnya adalah telah ditetapkan, telah dijelaskan, dibawakan di dalam sahihain hadis Bukhari dan Muslim min hadis Ubadah ibn Samit dari hadisnya Ubadah bin Samit radhiallahu anhu qala beliau berkata bayana apa bayana Pak <laughs> bayana Rasulullah Rasulullah membiat kepada kita kita dibiat ya oleh Rasulullah SAW ala sam'i wa ta'ah fi manshatina wa makriya. Alat sami ta'ah untuk kita siap mendengar wa ta'ah dan siap taat. Firman syatina baik dalam waktu kita dalam keadaan punya semangat ya, punya kekuatan, punya semangat. Wa makrahina dan kita dalam keadaan susah, tidak senang. Wa usrina dalam keadaan kita ada di atas kesulitan wa dan kita berada di atas kemudahan. Wa asaratin alaina dan baik kita dalam keadaan diperlakukan tidak adil masalah. Ya, oleh pemerintah. Wa alla nunasi al amra ahlahu dan kita tetap tidaklah diperbolehkan untuk mencabut ketaatan kepada ulul amri tadi apa dan kita tidaklah berkenan untuk mencabut ketaatan kepada yang berhak itu kepada ulul amri Kala kemudian beliau sallallahu mengatakan illa antara kufran bawahan kecuali bila kau melihat kufran bawahan bahwa umaroknya dalam keadaan melakukan kekafiran yang terang-terangan yang jelas indakum minallahi fi burhan yang kalian dalam perkara itu memiliki dalil dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam hadis Bukhari dan Muslim. Jadi di dalam hadis ini nampak jelaslah hmm, ini juga dibawakan oleh sebagai dalil wajibnya tak kita taat kepada Umar dan juga pembahasan ulama lain juga banyak memakan hadis Abdullah bin Abbas Ubadah bin Samit ini. Ialah bahwa kita wajib mendengar taat dalam waktu mansyat pada waktu mansyat ya kita punya semangat punya kekuatan barangkali semangat wa makrohina kita dalam keadaan susah tidak senang Yang sedina dalam keadaan sulit dalam keadaan mudah wa alaiha dan kita dalam keadaan sedang diperlakukan tidak baik masalah tetap kita wajib apa taat tidak boleh mencabut ketaatan kepada ulul amri tersebut. Ya. Kecuali bila kamu melihat secara jelas berdasar dalil bahwa Umar itu dalam keadaan melakukan kekafiran dan kekafiran yang nyata yang jelas. Ya. Dan di dalam ayat yang tadi kita sampaikan atau yang akan kita sampaikan, ulul amri minkum dijelaskan oleh para ulama bahwa itu adalah pemerintah kaum muslimin Berarti pemerintahnya adalah muslim karena minkum ya, muslim. Jadi pemerintahkan adalah muslim. Hmm. Jadi apabila pemerintahnya dalam keadaan melakukan kekafiran dengan kafir yang jelas kekafirannya, dan ya barulah kita boleh mencabut ketaatannya. Ya. Hmm. Sebab di dalam ayat tadi yang kita lihat juga dalam tafsiran ulul amri minkum kan berarti umur kalian adalah muslim. Muslim. Ketika pemerintah kalian dalam keadaan muslim, walaupun memerintahkan kepada perkara-perkara yang kalian merasa berat, masalah. Tetapi itu bukan maksiat, tetap kita harus taat. Taat kepada hmm. hmm. Walaupun pemerintah itu dalam keadaan berbuat dolim sekalipun kepada kita semuanya, tetap kita wajib taat. <clears throat> Seperti yang akan dijelaskan kemudian insya Allah. Hmm. Kemudian dalam hadis yang lain, wa qala alaihi wasallam, "Man ra'a min amri syai'an," barang siapa yang melihat dari amirnya dari Amirul Mu'minin, syai'an, sesuatu yang kalian tidak suka. Ya. Namanya perbuatannya merugikan kalian, falasbir. Maka engkau bersabarlah. Hendaklah di antara kalian itu supaya bersabar. Fa forkol farqal jamaah karena siapa saja yang keluar dari jamaah memisahkan dari jamaah kaum muslimin. Ya. Jadi kita berada di dalam apa namanya? khilafah Islamnya masalah. Kita berada di bawah kekuasaan amil Mukminin. Kemudian apabila kita sampai keluar dari al-jamaah, sibron saja. Siapa? sibron Satu jengkal Famata kemudian mati, maka matinya adalah mati jahiliyah. Nah, ini yang oleh sebagian kelompok-kelompok sesat sebagai dalil untuk mengancam kepada anak buahnya bila tidak mau apa namanya bergabung dengan zamannya dan sudah bila sudah bergabung dengan zamannya kemudian keluar maka dia dihukumi dengan kafir ya. dalilnya pakai dalil ini diantaranya Salam jamaah atau jamus atau yang lain. Padahal fahamaitatu itu jahiliyah tafsir para ulama tidak mesti kafir. Adalah adalah bermaksiat. Imam Nawawi menjelaskan adalah bermaksiat. Termasuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hmm. Ini jahiliyah. Jadi di sini juga menjelaskan kepada kita semuanya bahwa apabila kita melihat dari amirnya sesuatu yang kita tidak suka, kita supaya bersabar. Tetap tidak boleh keluar dari jamaah kaum muslimin. Hmm. Ya, sebab bila kita sampai keluar jamaah kaum muslimin, kita nyebal masalah matinya adalah mati jahiliyah kecuali apabila dia kemudian bertobat kembali kepada kebenaran tadi. Ini sesungguhnya dalam rangka menjelaskan atau contoh-contoh dalil-dalil dari sunnah lah yang mewajibkan kita taat kepada Amirul Mukminin. Kemudian dalam hadis yang lain, hadisnya amat banyak lah yang menjelaskan tentang ini. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah SAW telah bersabda, "Man khala'a yadan min at-ta'ah, laki Allah yaumal qiyamah la hujjata lahu." Kemudian dalam hadis yang lain yang dibawa oleh Imam Muslim barang siapa yang melepaskan yadan minat tangan dari ketaatan jadi barang siapa yang melepaskan ketaatan kepada amirnya laki Allah dia akan berjumpa dengan Allah yaumul kiamah di yaumul kiamah la hujjatalahu dalam keadaan tidak punya hujjah ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala maka dia akan bisa terancam dengan adab Allah Subhanahu wa taala Wakala dan kemudian beliau mengatakan juga ismau wa tiau wa in amar alikum wa in amar alikum abdun habasyun. Dan kemudian juga beliau bersabda ismau wa tiau kalian mendengarlah wa tiau dan kalian taatlah walaupun yang memerintahkan kepada kalian adalah seorang hamba Habsyi. Ya. Seperti dalam hadis apa namanya? Irfan bin Sariyah yang akan panjang insyaallah sering disampaikan wa in ta'ammara 'alaikum habdun habasyun. Sama maknanya. Jadi sekalipun yang memerintah kalian seorang hamba Habsi yang hitam legam yang jelek masalah nah, tetaplah bila dia sudah menjadi pemerintah kalian entah diangkatnya secara sah atau mungkin lewat kudeta atau mungkin apalagi Pak pemilu masalah. <laughs> Walaupun kita nggak boleh ikut pemilunya, tapi bila sudah menjadi pemerintah kalian tetap wajib taat selama pemerintah kalian dalam keadaan memerintahkan kepada yang hak. Kemudian waqala alaihi salatu wasalam alal mar'il muslim as-samu wa ta'ah fi ma'habba wa karya illa ayumara bima'siyatin fi da amara bima'siyatin fala sam'a la ta'ata muttafaqun alaih kemudian dalam hadis yang lain beliau sallallahu telah bersabda ala mar'il muslim bagi seorang muslim maka wajib asam wa ta'ah mendengar dan taat mendengar dan taat fi ma'habba wa karya dalam perkara yang dicintai atau yang dalam keadaan apa? Tidak suka dalam orang yang tidak dicintainya. Illa ayyum marab kecuali bila diperintahkan bimaksiyah untuk bermaksiat. Bila umir bimaksiatin maka bila diperintahkan untuk bermaksiat bila umiro misalnya fala sam'a wala maka tidak boleh mendengar dan tidak boleh taat. Jadi batasannya adalah apa? Jelas. Apabila perintahnya adalah fil ma'ruf, maka dalam yang lain dijelaskan innamat ta'ah fil ma'ruf. Tidak lain yang namanya ketaatan adalah dalam perkara yang ma'ruf, dalam perkara yang baik. Jadi amat banyaklah hadis-hadisnya. Hmm. Kemudian seterusnya. Wa qala Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin فنزلنا منزلا فنادى منادي رسول الله الصلاة جامعة فاستمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه ما من نبي بعثه الله إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمونهم وينذرهم شر ما يعلمونهم وإن أمتكم هذه جعلت عافيتها عافيتها في أولها فيصيب آخرها بلاء wa umurin wa umurun tunkirunaha wa taji'u fitnatun yuraqiqu ba'daha ba'dan yuraqiqu ba'daha ba'dan taji'ul fitnatu fayaqulu mu'min hadhihi mahlakati wa taji'ul fitna fayaqulu hadhihi hadhihi faman ahabba ayyuzahzi 'anil nar wa yadkhulal jannah falta'ti yaduhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir wal ya'ti ila nasi alladhi yuhabbu ayu'ta ilaihi wa man baya imaman fa'atahu safaqata yadihi wa samrata qalbihi fal falyutihi ini istata'a in ja'ahu akhar yunazihu fatribuh unqal akhar hadisnya agak panjang hadis riwayat muslim kemudian dalam hadis yang lain berkata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Kunna ma'an Nabi. Waktu itu kami sedang bersama Nabi SAW. Dalam satu safar. Ya. Maka kemudian kami singgah di suatu tempat. Maka menyerulah muadzin Rasulullah SAW menyeru dari Rasulullah SAW menyeru dengan as-salata jami'ah Fastama'na, maka kemudian kami berkumpul menuju Rasulullah SAW. Faqala maka beliau kemudian mengatakan inna ma min nabiyyin ba'atsullah. Sesungguhnya tidaklah ada seorang nabi pun ma min nabiyyin, tidaklah ada seorang nabi pun ba'athahullahu yang Allah utusnya atau yang diutus oleh Allah illa kana haqqan alaihi melainkan adalah ada hak baginya. Maksudnya ada kewajiban baginya ayyadulla ummatahu untuk menunjukkan kepada umatnya ala khairi ma lahu kepada suatu kebaikan yang ia ketahui untuk mereka. Jadi tidaklah ada seorang nabi pun baik nabi-nabi terdahulu ya, atau rasul-rasul terdahulu dan nabi yang terakhir atau rasul yang terakhir Dari sini maka Allah alam e, nampak definisi nabi apa? Pak? Kan banyak yang mendefinisikan nabi itu adalah seorang laki-laki yang mendapat wahyu tapi dia tidak diwajibkan untuk menyampaikan kepada umat. Kalau rasul diwajibkan menyampaikan kepada umat. E, ini satu definisi, definisi. Tetapi definisi ini dikritik oleh Syekh dalam Aqidatul Salaf Ashabil Hadis ya. Bahwa apalagi Nabi seorang ulama saja diwajibkan untuk apa? Untuk menyampaikan al-haq, menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Maka ada definisi lain yang dalam usul iman bahwa kalau Nabi adalah seorang Nabi, eh, seorang laki-laki yang mendapat wahyu dari Allah yang diwajibkan menyampaikan kepada kaumnya yang beriman. Nah, ini definisi lain. Menyampaikan kepada kaumnya yang beriman. Yang sudah tidak beriman, sudahlah. Nah, eh, ini definisi lain. Kalau Rasul bisa ya, menyampaikan kepada kaum yang beriman, juga menyampaikan kepada yang lain. Bahkan termasuk kepada yang bukan kaumnya. Nah, yang beriman atau yang tidak beriman. Supaya wahyu disampaikan kepada mereka semuanya. Nah, ini Rasul. Ya, Pak. Jadi definisi Nabi dan Rasul ada khilaf di antara ulama. Hmm, Serubi termasuk yang apa namanya tidak sependapat bila Nabi itu hanya menerima wahyu tapi tidak disampaikan kepada yang lain. Maka di sini mungkin bisa melihat innahu ma min nabiyyin basahullah. Tidaklah ada seorang nabi pun yang diutus oleh Allah Subhanahu illa kana alaihi melainkan ada kewajiban bagi dia ayyadulla ummatahu kan? untuk menunjukkan kepada umat ala khairin ma ya'lamu lahu atas atau kepada kebaikan yang ia ketahuinya lahum untuk mereka umat. Jadi wajib menyampaikan kepada umat. Ya. Jadi menyampaikan kebaikan, amar ma'ruf, memberikan kabar gembira, Kemudian wayan dirohum dan kemudian berikan tandir peringatan kepada mereka syarromaya ya'lamunahum akan kebaikan yang ia ketahui lahum untuk umatnya juga. Ini kewajiban Nabi dan Rasul itu seperti itu. Jadi Nabi itu tidak ada yang hianat Ya. Semuanya telah disampaikan. Semuanya telah disampaikan. Dari sinilah apa namanya rusaknya para mubtadi atau orang yang mengikutinya bahwa mereka-mereka banyak melakukan amal-amal kebidahan yang tidak ada perintah sama sekali dari Rasul, Rasulnya nah, tidak ada tuntunan dari Rasulnya tetapi kemudian mereka mengatakan itu adalah baik, itu adalah dari Islam dan seterusnya dan seterusnya ya hmm. padahal semua telah disampaikan oleh Nabi tidak ada yang tidak ada yang ter, tertinggal. Hmm. Ya, semuanya telah sampaikan. Maka di dalam salam ya sudah sempurna karena semua sudah disampaikan. Tidak ada yang tercecer. Yang baik semuanya disampaikan, yang jelek semuanya telah diingatkan kepada umat ini. Hmm. sudah amat jelas gamblang. Aku tinggalkan kalian berada di atas putih apa namanya? terang benerang. Malamnya pun seperti siangnya, saking jelasnya. Tapi yang seperti ini beliau berkata kepada siapa? Para sahabat. Ya. Kalau kepada orang-orang seperti kita yang jauh dari ilmu ya mungkin ya tetap agama suram-suram saja itu. <laughs> Karena jarang ngaji atau nggak pernah ngaji masalahnya. Paling-paling ketemu ada penjelasan masalah agama ketika Jumat saja barangkali pengantuk. <laughs> ya sudah. Padahal ngakunya apa? Ngakunya muslim. Kitabnya apa? Quran. Ya, kitabnya Quran. Terus apalagi panutannya. Kemudian yang diparukan juga apa? Hadis Rasulullah. Kurang dari jadi parukan. Namun demikian ternyata ketika ditimbang amal kaum muslimin dengan Al-Quran dan hadis banyak tidak ketemu. Ya, banyak tidak ketemu. Karena saya Fauzan dalam syarah usul sitah di Mukodimah. Saya Fauzan syarah samalah sama terhadap usul sitah ini di beliau di menyatakan bahwa sungguh Allah turunkan Al-Quran ini adalah tibyan likulli syai' Allah turunkan Quran itu tibyan likulli syai' penjelas segala sesuatu. Ya. Wan Rasul dan bahwasanya Rasul bayana hadal Quran bayanan syafian. Rasulullah SAW telah menjelaskan Quran ini dengan penjelasan yang syafian, penjelasan yang jelas cukup. Ya. Wa adamu ma Allah wa rasuluh fi hadal Quran qadiyatu tuahid wa syirki. Dan hal yang paling besar yang dijelaskan oleh Al-Quran dan yang dijelaskan Rasulnya di dalam Quran ini adalah apa? Qadiyatu tauhid wa syirki topik tentang tauhid dan syirik. Tapi kenapa? Bahkan beliau saya menyatakan bahwa hampir-hampir seluruh Al-Quran surat-suratnya apa pak? Menjelaskan tentang tauhid dan syirik. Tapi anehnya kaum muslimin banyak terjatuh ke dalam syirik. Padahal mereka mungkin tiap hari membaca Quran. Bahkan Quran untuk darusan. Nah, ya, Bahkan di antara mereka banyak yang hafal Al-Quran. Bahkan mereka belajar sampai hukum-hukum bacaannya. Mana yang mad, mana yang idhar, idhom, dan seterusnya. Nah, dan rinciannya ada. Tapi kenapa? Ya keungunya fir syirki. Kenapa mereka banyak terjatuh dalam syirik? Hmm. Di antaranya adalah apa? Li'anum yamsuna ala lawaid. Karena mereka kebanyakannya berjalan di atas awaid apa Pak? Awaid? Ah, dat tradisi, tradisi. Kebiasaan yang mereka terima dari apa? Dari nenek moyang. Gitu. Jadi kaum muslimin Indonesia banyak seperti itu. Syekh Fauzan demikian di lingkungan sana di Arab Saudi yang relatif lebih baik Insya Allah. Nah, kalau di sini nah, walaupun umat Islam katanya berapa? Sekarang penduduk Indonesia berapa sih? 250 juta, Pak. Hmm. namanya 75 persen. Berapa? 200 juta masalah. Tapi yang ngerti Quran hadis saya cuma satu dua. Antum satu desa lah. Nah, satu saya satu RW. Kalau bingung lagi satu RT. Tengah-tengah antum RT itu ada yang ngaji enggak? Padahal penduduknya berapa? Penduduknya ada hmm, maunya berapa, Pak? 40 kakak kali satu kakak umumnya isinya 4 orang. 200 orang masalah. Yang ngaji nggak ada, nggak ada. <laughs> Itu RT 1. RT 2 ada nggak? Ada satu. <laughs> RT 3 gimana? nggak ada juga. Jadi kalau kita melihat ke muslim Indonesia, Allah alam ini. Kita prihatin. Kita nggak bisa bayangkan seandainya tidak ada dakwah salafiyah ini, Indonesia rusaknya kayak apa ya, musibahnya bagaimana Allah alam ya jadi Quran banyak dibaca tapi kadang-kadang hanya sekedar mencari pahala ya udah baik mencari pahala ya. ya. kemudian Quran dibaca karena apa itu tabarukan ya boleh kalau itu kepada Al-Quran ya. kemudian mereka banyak baca Quran untuk apa untuk ilajil mardo apa apa rukyah ya boleh boleh hmm. boleh kan tapi Quran diturunkan tidak hanya sekedar itu, tapi adalah apa? Oluk oh, apa? baru supaya mereka mentadaburi, memahami makna-maknanya. Kemudian mereka mengamalkan kandungan Al-Qur'an. Ini yang lebih jauh. Tetapi kata Syekh di sana ternyata amal amal kaum muslimin jarang atau nggak pernah kecuali sedikit saja yang mereka bisa mencocokkan amal mereka dengan Quran. Coba kita yang kita amalkan etikot kita, akidah kita, keyakinan kita, amalan ibadah kita, muamalah kita dicocokkan belum dengan Quran atau hadis. Kalau orang Indonesia jarang yang mampu. Orang kita pun nggak mampu. <laughs> Kecuali kita adalah apa? Baca keterangan para ulama Kau Kita langsung buka Quran langsung sendiri, ini maksudnya apa, tafsir apa. Kemudian amal kita ikut ketika kayak gini cocok enggak? Ya kita rata-rata enggak mampu. Datang enggak mampu. Padahal kita yang sering ngaji, masalah. Nah, kalau orang yang enggak ngaji gimana Pak kira-kira Pak? Maka amal kaum muslimin sebagian besarnya adalah apa? Tidak ketemu dengan Quran. Karena Syekh Fauzan di sana juga menyatakan oleh dali kata jidu Al-Quran fi wadin wa amala ba'dil muslimin fi wadin akhar. Oleh karena itu maka mendapatkan Quran berada di satu lembah, amal sebagai kaum muslimin di lembah yang lain. Dan mereka tidak ada kemauan untuk mengadakan perubahan. Ini prihatinnya. Ya. Padahal Quran isinya hampir semuanya tauhid, Pak. Tauhid. Sudah disampaikan belum? Di antaranya Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menyatakan Al-Qur'an kullu tauhid. Quran semuanya tauhid isinya. Lianahu imma amrun bi ibadatillah wa imma bi syirki. Quran semuanya tauhid, isinya tauhid. Kenapa? Sebab ada kalanya Quran adalah memerintahkan kita untuk beribadah kepada Allah dan memerintahkan kita untuk kata meninggalkan syirik Kan tauhid maksudnya. Wa imma apa Pak? Bayanu li jazai tauhid wa jazai ahli syirik. Ada kalanya Quran ini berisian penjelasan tentang balasan ahli tauhid masuk surga, tentang balasan ahli syirik masuk neraka banyak sekali dalam Quran. Ya. Wa imma fi ahkamil halal haram Wahada min wahadi min hukum tauhid dan ada kalanya Quran berisikan tentang penjelasan hukum-hukum tentang halal haram dan ini adalah min hukum tauhid termasuk hak-hak tauhid tauhid lagi kemudian wa imma kasasun anir rasulah ummatihim di antaranya juga berisikan kisah-kisah tentang rasul dengan umatnya wa ma hasala bainahum minal husumat dan apa yang dan permusuhan yang terjadi di antara mereka antara rasul dengan umatnya. Bahada jasa tauhid wa syirki. Dan ini termasuk balasan tauhid dan syirik. Wal Quran kulo tauhid dan karena itu maka Quran semuanya tauhid min awali ila akhirnya. Dari awal sampai akhirnya isinya tauhid katanya. Tapi beliau Pak Imam Qoyim yang berkata demikian. Kalau kita nggak bisa paham. Ya, bahasa sendiri Al-Quran dari awal sampai akhir. Ya kadang-kadang nggak paham. Ini beliau orang yang betul-betul alim. Ya, Jadi kalau begitu maka wajar kalau Imam Muhammad dalam prinsip yang kemarin dulu menyatakan bahwasanya apa? Bahwasanya hal yang aneh, aneh. Min ajab ujab. Jadi terjadi keanehan di tengah-tengah umat ini. Ya, jadi kembali kepada keterangan karena udah sore. Jadi tidak ada seorang nabi pun yang diutus melainkan dia punya kewajiban diperintahkan Allah Subhanahu untuk menyampaikan al-haq, menyampaikan kebaikan yang akan membawa kebaikan kepada umat. Sudah disampaikan semuanya. Dan tidak ada satu kejelekan pun melainkan itu sudah disampaikan pula bahayanya. Ya. Tidak ada yang tercacar. Jadi anehlah mereka-mereka yang apa banyak mengatakan perkara yang baik padahal Quran tidak ada, hadis tidak ada atau mengatakan jelek padahal Quran tidak menjelaskan, hadis pun tidak menjelaskan. Jadi dibolak-baliklah. Itu keadaan sebagian kaum muslimin dan setan memang seperti itu. Artinya apa? Setan membolak-balik keadaan. Amalan-amalan tauhid digambarkan sebagai suatu amalan yang apa? Amalan yang bernilai merendahkan ulama. Tidak menghargai ulama, itu kan? Amalan-amalan syirik dinilai sebagai itu amalannya apa? Yang mengagukan ulama, membesarkan ulama, menghormat ulama dan seterusnya dan seterusnya. Akhirnya yang tauhid dianggap syirik, yang syirik dianggap amalan tauhid. Ya. Jadi Rasulullah SAW sudah tidak ada apa namanya kesalahan. Semuanya telah disampaikan. Tidak ada yang tercacar. Kemudian wa inna ummatakum dan sunya umat kalian, hadi umatmu ini adalah cuma lihat afiatuha fi awaliha telah dijadikan afiatuha apa afiatuha Keselamatannya. Ya. Keselamatannya atau kebaikannya adalah fi awaliha tergantung generasi awalnya. Tergantung kepada bagaimana mengikuti kepada apa? Generasi awalnya maksudnya. Ya. Jadi ini juga termasuk jadi patokan untuk kita bisa menimbang kebenaran dalam kita beragama ialah kembali kepada apa? generasi pendahulunya. Hmm. Cuma di tengah masyarakat karena apa? Karena terputusnya ilmu ya. Terputusnya ilmu dan juga setan juga banyak menggoda. Akhirnya ketika ada orang yang berdakwah kepada Quran, hadis dengan makna yang benar, pemahaman yang benar dari salafus solih, malah dia katakan apa? Orang-orang yang mengada-ada. Ya. Orang yang mengada-ada. Orang yang mengada-ada. Maka Tasya Huzan juga dalam Muqdimah yang tadi, dalam surat Muqdimah menyatakan bahwa kaum muslimin kebanyakan tidak berfikir tentang perubahan. Walaupun ada orang yang bergedak untuk madan perubahan maka terus mereka akan segera bangkit melawannya, menghadapinya. Kadang bahkan tidur dia telah keluar dari agama atau tidur dia adalah orang yang membawa ajaran baru dalam agama dan ini dan seterusnya. Ya. Jadi tuduh ini itu dan macam-macam. Nah, jadi kalau orang sekarang pada mengatakan bahwa orang-orang berdakwah kepada al Sunnah dan paham memahami masalah umat dikatakan orang yang mengada-ada, nganyar-nganyari. Nganyar-nganyari. Anggapannya mereka yang apa? Yang ikut yang asli, ikut yang asli. Padahal mereka ikutnya kepada apa? Ajaran nenek moyang saja. Betul-betul mereka apa namanya mengatakan bahwa kami kami adalah orang yang mengikuti kepada pendulu-pendulu kami. Mengikuti orang-orang dahulu. Nah, kita yang mengikuti kepada jejak salaf malah dikatakan nganyar-nganyari. Kan terputus kan, terbalik ya. Kalau betul-betul mereka adalah yang mengikuti ajaran yang dahulu, diutus terus sampai Rasulullah SAW, ya akan baik. Tapi mereka ternyata terputus. Ya, hanya itu kepada ajaran nenek moyang yang tidak jelas atau bahkan yang batil. Surat Quran sudah banyak mengungkap tentang mereka. Dan ini adalah bahaya taklid. Bahaya taklid. Quran amat banyak lagi menjelaskan tentang itu. Tapi waktunya sudah eh, setengah enam. Jadi di antara menghalang datangnya kebenaran ini sebagai peringatan untuk kita adalah apa? Adalah taklid. Taklid. Seperti keadaan kaum jahiliyah. Ya, ini diikuti oleh sebagian besar kaum muslimin. Ya. Ketika mereka diajak untuk mengadakan perubahan terhadap keyakinan dan ajaran yang diikuti karena mereka menyimpang. Nah, maka Quran telah menyatakan Widakilalahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi ma alfaina ali abana Walau karena abahum la ya'lamuna la yaqilun syai'a wa la yahtadun. Al-Baqarah ayat 170 ya. Nah. Apabila dikatakan kepada mereka, "Idza qila lahum ittabi'u," kalian ikutilah kepada apa yang Allah turunkan. Hmm. Ma'dzallallah. Kalau mereka mengatakan bal nattabi ma'alfaina alaihi abana. Bahkan kita cukup lama ikuti kabar apa yang kami dapatkan dari papa-papa kami walaupun bapak-bapak mereka dalam keadaan la yaqiluna orangnya bodoh-bodoh ya. La yaqiluna tidak punya akal, tidak bisa memahami kebenaran sama sekali. Oleh tadun dan mereka tidaklah mendapatkan hidayah, tapi tetap diikuti. Ya. Tetap diikuti. Idza ittabi'u ma anzalallahu ila rasul. Qalu bal qalu apa? Hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana. Itu yang dalam surat apa? Dalam surat e, Al-Maidah ayat 124 insyaallah. Bahwa ketika dikatakan mereka, "Ittabi'u ma anzalallah," jelas sekali kalimatnya. Kalian ikutilah kepada apa yang Allah turunkan dan kepada yang dan kepada Rasul. Jadi kepada Alkitab dan Sunnah. Ikuti keduanya. Mereka akan jawab bagaimana? Bal nattabi apa? Hasbuna. Ya. Hasbuna ma wajana ali abana. Kita cukup mengikuti kepada apa yang kami dapatkan dari bapak-bapak kami. Hmm. Ayat yang lain bagaimana surah Luqman ayat berapa Pak? Ayat hmm, berapa ya? Ya Allah menyatakan "Bila kilalahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal natabi ma wajadna 'ala 'alaihi abana aw law kana syaitan yad'uhum ila 'adabis sa'ir. Kan? Ketika diseru kepada mereka, mari kita menuju apa yang Allah turunkan. Mereka akan jawab, bal natabi ma wajadna ali abana. Bahkan kita cukuplah mengikuti apa yang kami dapatkan pada bapak-bapak kami. Walau karena syaitan. Nah, bapak-bapak mereka yang sesat tadi dikatakan syaitan di sini. Walau karena syaitan yad'uhum ila adab sa'ir. Walaupun syaitan mengajak mereka berada adab tetap ikut. Nah, kan inilah kenyataan kaum muslimin itu seperti itu. Ya kita yang sampaikan kaum muslimin, orang kafir udah di luar pembahasan lah. Kaum muslimin masih seperti itu keadaannya. Jadi kita masih amat prihatin lah melihat kaum muslimin yang ada. Jadi sulit memang untuk apa? Untuk mengajak kepada kebenaran. Dan ini adalah termasuk di antara PR kita semuanya. Ya, kewajiban kita yang kita sudah notabene nya lebih punya ilmu, ada ada kewajiban untuk mengajak umat kepada kepada kebenaran. Ya semampu kita masing-masing. Paling tidak kita diri kita, kemudian keluarga kita, ya anak, anak istri kita. Kemudian kalau bisa lagi saudara kita, kalau bisa lagi tetangga kita, kalau bisa lagi. Nah kalau ternyata yang diajak semuanya nggak ada yang mau, ya sudah, <laughs> sudah. Tapi kita ya perlu introspeksi. Barangkali kita caranya di dalam berdakwah masih kurang hikmah, barangkali bisa jadi. Tapi yang jelas ini adalah PR kita semuanya. Ya, PR kita. Karena kita harus berusaha betul uh, untuk bisa semakin kuat, semakin banyak ilmunya dengan cara kita ta'allumul huda terus, tafaqquh fiddin sehingga kita akan mendapatkan ilmu dengan sebaik-baiknya dan kita ingat bahwa ta'allum huda kewajiban mencari ilmu adalah kewajiban yang tidak ada batas waktu dan tidak ada batas umur kecuali bila sudah meninggal atau sudah tidak ada kemampuan sama sekali. Ketika dalam keadaan kita masih sehat, punya kemampuan, tetap tidak punya kewajiban untuk fiddin. Dan dengan tabuk bidin insya Allah kita akan mendapat ilmu nafi. Dan ilmu nafi insya Allah akan bisa tegak amal soleh. Di atas itulah kita akan mendapat keberuntungan insya Allah subhanahu wa Ya. Man yuridillahu bi yufakih yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kendaki, dia akan dapat kebaikan. Allah pahamkan dia pada agamanya. Jadi kalau Allah mengadakan seorang dia akan mendapat kebaikan, Allah pahamkan dia pada agama. Ya. Maka orang yang dapat kebaikan adalah orang yang fakih kepada agamanya. Lah kalau kita dalam keadaan menjadi orang yang tidak fakih kepada agamanya, bahasa lain adalah apa? Jahil gimana Pak kira-kira? Ini saya kita termasuk orang yang memang Allah tidak mendaki untuk dapat kebaikan. Nauzubillah. Nah, karena kita eh, usaha terus, usaha terus memarahi kebodohan pada diri kita masing-masing. Karena ala ilmu layak dulu syai ilmu tidak ada yang menandinginya kata, kata Imam Ahmad. Liman sahat niat tuh bagi orang yang punya niat yang baik. Kila kewedak dikatakan. Bagaimana? ialah ayyaf ayyan ya'raf al jahli an nafsi wa ya wa orang yang bahwa orang yang apa tadi ilmu tidak dimananginya bagi orang yang punya niat yang baik orang yang punya niat yang baik dalam berilmu adalah apa dia punya niat untuk menghilangkan kebodohan dirinya dan juga kebodohan orang lain di samping niatnya ikhlasillah ya jelas jadi kita ngaji untuk berusaha memerangi kebodohan kita masing-masing. Kalau kita seperti itu niatnya, niatnya ikhlas, berusaha memerangi kebodohan kita masing-masing, insya Allah kita lama-lama akan menjadi orang yang fakih, orang yang mendalam ilmunya tentang agama, dan kita bisa membantu agama dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya. Dan kalau demikian kita berarti orang yang mendapat kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena memang kita harus ada kesadaran, ada kemauan terus untuk tafafidin. Ya. Dan sekarang kita beruntung tidak seperti pada zaman dahulu ilmu sudah banyak tersebar. Ustadz-ustadz banyak, pengajian di mana-mana banyak, yang rutin, kitab sudah banyak, tinggal buka saja. Kalau orang dulu kan rekasa lah, nyari satu hadis harus pergi sampai pada hari Hmm. Kalau kita hidup pada zaman dulu kayaknya kita jadi lah <laughs> nggak tahu di mana posisi kita lah. Nah <laughs> ya, nah ya. Cuma hanya jalan paling-paling ratus meter udah nggak mau umumnya. Nah ya. Puru-puru kayak orang-orang dahulu, lama dahulu, para sahabat, para tabi'in, terutama tabi tabi'in. Dan mereka ingin mencari ilmu, sudahlah, luar biasa mereka. Hmm. Inilah kelebihan mereka dibanding kita semuanya. Kita memang mengakui orangnya iman-iman yang masih <laughs> masih doaif, masih lemah. Jadi baru ada gangguan sedikit, ah. <laughs> Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan berbeda karena waktu sudah setengah enam lebih lima menit sudah lewat waktu lima menit. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi tadkir untuk kita semuanya dan kita kemudian berusaha untuk bagaimana supaya semakin lebih baik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Muhammad wa Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.